Dalam arti ketika mengacu bukan kepada panduan Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi kepada apa yang umum dipahami oleh banyak manusia. Sehingga dengan hal itu banyak ketimpangan-ketimpangan di dalam menilai, apalagi dalam merealisasikan hakikat din al-Islam. <clears throat> kita harus mengetahui apa hakikat Islam yang merupakan inti dakwah para rasul yang mana dari nabi pertama sampai nabi terakhir itu sama tidak ada perbedaan al-Islam al-istislam keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena din para nabi adalah sama semuanya yaitu tauhidnya hakikat al-Islamnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Kami tidak mengutus sebelum kaum Muhammad seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali aku fa'budun maka beribadahlah kalian kepada aku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa semua nabi diwahyukan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an wa wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul Rasul-rasul itu mengatakan kepada umatnya apa? Wa'budullaha wajtanibut tagut. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para rasul semua menyerukan kepada umatnya adalah ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi tagut. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 tadi Allah jelaskan bahwa semua rasul diwahyukan la ilaha illallah. Para Rasul diwahyukan la ilaha illallah dan mereka menyampaikan kepada umatnya kalimat tersebut dengan maknanya itu apa? Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi togut. Jadi hakikat la ilaha illallah atau hakikat al-Islam yang merupakan din para Rasul adalah pengamalan terhadap makna kandungan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha barang siapa kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah maka dia telah memegang al-urwah al-wusqa ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus ya. yaitu la ilaha illallah di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa orang disebut memegang la ilaha illallah yang merupakan inti dakwah para rasul yang merupakan pokok keislaman yang mana keislaman seseorang tidak diterima kecuali dengan perealisasian la ilaha illallah.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 Dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah. Maka terjagalah harta dan darahnya dan perhitungannya atas Allah. Di sini Rasulullah SAW menetapkan status keislaman yang dengannya seorang terjaga darah dan hartanya terhadap komitmen terhadap la ilaha illallah yang diantara maknanya, separuh maknanya adalah kufur terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, itu kufur kepada Tawud. Jadi ayat-ayat tersebut dan hadis tersebut menetapkan tentang hakikat al-Islam. Hakikat Islam itu adalah pengamalan terhadap makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat al tawbah ayat 5, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ aqamus salata wa سَبِيلَهُمْ. Bila mereka telah taubat dari kemusyrikannya dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, maka beri jalan mereka. Karena ayat e, konteks ayatnya kaitan dengan faktulul musyrikin hayasu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa lahum kulla marsad. Bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan, tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat pengintaian. Kemudian bila mereka telah tobat dari syiriknya, mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, maka beri, beri mereka jalan, lepaskan mereka, jangan ganggu mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keterjagaan darah seseorang terhadap apa taubat dari kemusyrikan taubat dari kemusyrikan juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ketika orang merealisasikan hal ini, di antara yang paling pokoknya adalah apa? Tadi taubat dari kemusyrikannya, barok dari kemusyrikannya, dia kufur kepada togut, menjauhi togut, dan ibadahnya kepada Allah, maka terjaga darahnya tidak boleh diganggu. Juga dalam surat atau ayat 11-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Bila mereka telah taubat dari kemusyrikannya, mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, maka mereka itu ikhwan kalian satu din di dalam din ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan di atas Islam terhadap tiga syarat. Pertama, tobat dari syirik, meninggalkan syirik, tobat darinya. Terus mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau orang merealisasikan hal ini dan tadi yang paling pokok yang terdepan disebutkan tobat dari syirik meninggalkan segala kemusyrikannya baik syirik kuburan maupun syirik hukum dan yang lainnya, maka orang tersebut apa ikhwan fiddin. Artinya, ketika orang tidak merealisasikan tiga syarat ini, maka bukan ikhwan fiddin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang ayat ini, dia mengatakan haramat hadhil ayatu dima'a ahli qiblah. Ayat ini mengharamkan darah ahli kiblat. Lihat di sini ahli kiblat diharamkan darahnya dengan ayat ini. Berarti ahli kiblat itu siapa? Orang yang barok dari syirik, dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau orang sholat, zakat, saum, haji tapi tidak barok dari syirik, walaupun dia sholat menghadap kiblat, mengucapkan la ilaha illallah, dia bukan ahli ahli kiblat karena ahli kiblat itu apa syaratnya? berapa taubat dari kemusyrikannya, meninggalkan segala syirik, ya, menunaik, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Bila tidak terpenuhi, maka dia bukan ahli kiblat walaupun dia sholat menghadap kiblat atau mengaku sebagai orang muslim. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab Syarhul Umdah fil Fiqhi juz 4 halaman 73 beliau mengatakan fa'allaqal ukhuwata fid dini ala taubati minasyirki wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal mu'allaqu عدمه yan'adimu inda adamihi faman lam yaf'al في falaysa bi akhin fid din wa man laysa bi akhin fid din Allah mengaitkan ukhuwah fid ini terhadap apa? Tiga hal. Pertama, taubat dari syirik. Kedua, mendirikan salat ketika menunaikan zakat. Sedangkan suatu hukum bila dikaitkan dengan syarat, maka hukum itu menjadi tidak ada bila syaratnya tidak terpenuhi. Maksudnya tadi Allah mengaitkan ukhuwah fiddin, persaudaraan seislam terhadap tiga syarat. taubat dari syirik, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Bila tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum status orang sebagai akun fiddinnya itu tidak ada. Makanya beliau melanjutkan, "Famalam lam yaf'al dzalika barang siapa barang siapa tidak melakukan hal itu tidak merealisasikan tiga hal tadi syarat tadi falaisa bi akhin fiddin dia bukan akhun fiddin bukan saudara dalam din ini wa man laisa bi akhin fiddin fahuwa kafir sedangkan orang yang bukan akhun fiddin orang yang bukan saudara satu din ini berarti dia kafir. Kenapa? Li'annal mu'minina ikhwah karena orang mukmin itu bersaudara. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi di sini eh, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan status ukhuwah fid din terhadap tiga syarat yang bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka bukan ahun fiddin. Kalau bukan ahun fiddin berarti kafir. Orang kafir bukan muslim. Itu apa taubat dari syirik, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di sini taubat dari syirik, baru dari kemusikan merupakan apa? Poin pertama, poin terdepan. Karena merupakan apa? Inti al, al Islam. Yang tidak bila tidak direalisasikan kapanpun dimanapun, maka dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Muslim, walaupun mengaku Muslim. Dan ayat ini semakna juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maksudnya komitmen dengan tauhidullah dan tauhid risalah. Kemudian juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian bila mereka telah merealisasikan hal itu, tiga hal ini, komitmen dengan tauhid, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Di sini sama ayat ini hadis ini semakna dengan tadi surat atau ayat 5 dan ayat 11. Jadi di sini poin terdepan adalah baroah dari kemusyrikan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini halaman 411 atau dalam satu cetakan halaman 452 beliau mengatakan tentang definisi al-Islam yang namanya definisi itu bila tidak terrealisasikan maka eh, yang didefinisikannya tidak terrealisasikan ketika sesuatu definisi, definisi itu menjelaskan tentang mahiyah, hakikat sesuatu. Bila definisi ini tidak terbukti pada sesuatu, berarti e, sesuatu itu bukan yang didefinisikan. Di sini Ibnu Qayyim mendefinisikan al-Islam. Beliau mengatakan apa? Al-Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah wal imanu billahi wa bi rasulihi wattiba'uhu fi ma ja'a bihi fama lam ya'ti al-'abdu bihadza falaysa bimuslim wa illam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahilun faghayatu hadhihi tabaqah annahum kuffarun juhalun ghairu mu'anidin wa adamu inadihim la yukhrijuhum an kaunihim kuffara Islam itu adalah lihat di sini definisi Islam itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Dan ibadah kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya. Berarti orang yang melakukan kemusyrikan di samping dia ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya, berarti bukan orang muslim. Kenapa? Karena dia tidak merealisasikan definisi poin pertama ini, itu tauhidullah wa ibadatu wahdahu syarikalah. Makanya orang yang apa yang beribadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah di samping dia sholat zakat saum haji tapi dia juga apa umpamanya membuat tumbal atau sesajian atau e, membuat undang-undang atau menegakkan hukum buatan manusia atau melindunginya atau membelanya atau memponis berdasarkannya menuntut berdasarkannya orang semacam ini tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika tidak mentauhidkan Allah, berarti bukan orang muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 117 tentang orang yang di samping dia ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Allah mengatakan, "Wa may yad'u Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa ma hisabuhu inda rabbih Innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya. Di samping dia ibadah kepada menyeru Allah juga menyeru ilah yang lain yang tidak ada burhan dalil terhadap hal itu maka perhitungannya ternyata atas Allah sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya sebagai orang apa? Orang kafir, bukan orang muslim walaupun dia apa? ibadah kepada Allah. Kalau di samping itu ibadah kepada yang lainnya disebut orang kafir. Contohnya kaitan dengan syirik hukum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Eh, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum dan jangan kalian memakan dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya maksudnya bangkai itu adalah fisqa dan sesungguhnya setan membisikkan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian dan bila kalian mentaati mereka, mematuhi mereka, berarti kalian orang-orang musyrik. Ayat ini kaitan dengan uh, penghalalan bangkai. Di mana orang-orang musyrik mendebat kaum muslimin supaya menyetujui halalnya bangkai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau orang Islam menyetujui, mematuhi, ya, setuju dengan satu hukum mereka ini, yang menyelisih hukum Allah, maka Allah mengatakan apa? Musyrik innakum la musyrikun. Padahal ini khitab kepada kaum muslimin. Bila orang Islam yang bersyahadat la ilaha illallah, dia salat zakat saum haji, dia menyetujui penyandaran hukum kepada selain Allah, walaupun satu hukum saja. Dia menyetujui satu hukum yang menyelisih hukum Allah disebut orang musyrik, walaupun dia apa? Salat, zakat, saum, haji dan yang lainnya. Karena apa? Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyekutuan Allah itu mengeluarkan orang dari statusnya sebagai orang muslim, keluar dari definisi al-Islam karena al-Islam huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Makanya uh, Syekh Ahmad Ibnu Atik rahimahullah dalam kitab Ibtalut Tandid fi ikhtisar syarh kitab Tauhid halaman 76 beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i ad-du'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama annahu muslim Barang siapa memalingkan satu macam dari dua doa karena doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu seperti sholat, zakat, saum, haji, penyandaran hukum itu doa juga. Karena hakikatnya ketika orang melaksanakan ibadah ibadah itu adalah memohon ridho Allah, rahmat Allah, memohon surga Allah, dan minta dijauhkan dari murka dan raka Allah. Doa yang kedua adalah doa ul masalah, permintaan. Seperti mengatakan, Ya Allah, berikan kepada kami rizki, karuniakan kepada kami eh, rahmat, perlindungan. Itu doa masalah. Jadi barang siapa memalingkan satu macam dari doa itu kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ulama sepakat bahwa barang siapa memalingkan satu macam dari dua doa itu kepada selain Allah, maka dia musyrik. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sholat, dia saum dan mengaku muslim. Ini ijma ulama. Orang yang di samping dia sholat, zakat, saum, haji, tapi dia Tadi membuat tumbah sesajian, menegakkan hukum buatan, menangkap orang dengan mengacu kepada hukum buatan, memponis berdasarkan hukum buatan, memutuskan berdasarkan hukum buatan, membela-bela, melindungi hukum buatan. Itu orang menyekutukan Allah. Maka dia musyrik walaupun dia apa? Salat, zakat, som dan mengaku muslim. Itu ijma, ijma ulama. Karena apa? dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan apa? Untuk mentauhidkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Surat An-Nisa, ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu pun dengan dengan Allah. Jadi penyekutuan itu apa? E, melenyapkan status keislaman seseorang. Sekali saja orang melakukan syirik akbar tidak taubat, dia musyrik, dia kafir. Walaupun dia orang yang rajin beribadah. Jadi mentauhidkan Allah itu adalah hal yang paling pokok. Jadi tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Ibadah kepada Allah tidak ada sekutu baginya. Al-Imam Su'ud Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Su'ud dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah juz 9 halaman 270 beliau mengatakan man sarafa syai'an min dhalika li ghairillah fahuwa musyrikun sawa'un kana 'abidan aw fasiqan wa sawa'un kana maqsuduhu salihan aw fasida Barang siapa memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah maka dia musyrik musyrik walaupun sama saja dia itu orang uh, solih atau orang fasik yang melakukannya. Dan sama saja niatnya itu baik maupun niatnya rusak, buruk. Jadi status musyrik itu disandang oleh siapapun yang melakukan kemusyrikan selagi dia sengaja melakukannya, lagi tidak dipaksa. Walaupun dia ulama, kiai, ajengan, ya, doai, ustaz, melakukan kemusyrikan, dia musyrik. Preman melakukan kemusyrikan, musyrik juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65 khitabnya ini kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu itu apa yang diwahyukan Allah. Seandainya kamu menyekutukan Allah berbuat syirik tentu hapuslah amalanmu hai Muhammad dan kamu tergolong orang-orang yang rugi. Ini Rasulullah SAW Sayyidul Muwahidin Imamul Muttaqin, orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertauhid diancam oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya beliau menyekutukan Allah, maka hapus amalan beliau dan di akhirat termasuk orang yang yang rugi. Ini ancaman Allah kepada nabi, bagaimana kepada yang bukan nabi. Jadi maksudnya status itu tidak eh, apa status musyrik itu tidak mengenal status orang. Walaupun dia orang alim tapi melakukan kemusyrikan ya musyrik. Orang bodoh melakukan kemusyrikan ya musyrik. Ya. Jadi uh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan status musyrik itu kepada siapa saja, baik orang soleh maupun orang fasik. Begitu juga niatnya baik maupun niatnya buruk. Orang umumnya orang-orang musyrik itu mereka ketika berbuat syirik itu niatnya baik. Mereka mengatakan ketika minta-minta ke kuburan itu alasannya apa? Kami ini orang kotor, ini wali ini orang yang bersih, yang dekat dengan Allah. Orang yang kotor seperti kami yang berlumuran dosa ini tidak pantas, tidak sopan minta langsung kepada Allah. Maka kami minta lewat perantaraan orang-orang suci yang dekat dengan Allah. Niatnya baik kan? Ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hal tersebut tetap musyrik. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah memponisi sebagai orang kafir lagi pendusta. Kafir karena menyekutukan Allah, dusta klaim mereka ingin mengagungkan Allah. Kalau ingin mengagungkan Allah, kenapa mereka tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala? Walladzina min dunihi awliya'a إلا ليقربونا illa الله ila Allahi zulfa يحكم بينهم bainahum fima hum fihi yakhtalifun الله la yahdi man huwa kadhibun kaffar ayat ini ponis kafir lagi pendusta bagi orang yang tadi menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah dengan alasan tadi ingin mengagungkan Allah karena Allah Maha Suci kami orang banyak dosa wali ini orang yang dekat dengan Allah. Kami minta lihat perantaraan mereka. Ini sama seperti orang-orang yang masuk parlemen zaman sekarang ini dengan alasan niat baik. Ingin meminimalkan madarat kalau seandainya nanti parlemen demokrasi yang dikuasai sama orang-orang kafir asli, nanti kaum muslimin dibantai. Kalau seandainya tidak di, kami isi nanti madarat kepada kaum muslimin. Atau mereka bertujuan ingin menggolkan syariat Islam lewat sistem demokrasi ini. Niatnya baik, tapi tetap niat yang baik tidak bisa melegalkan perbuatan syirik tersebut. Tetap mereka itu status sebagai orang musyrik. Jadi niat yang baik, niat yang buruk dalam berbuat syirik tidak ada pengaruhnya. Karena dalam Islam perbuatan yang dilarang tidak bisa menjadi boleh dengan niat yang baik, tapi bisa menjadi boleh dengan adanya dalil yang khusus dalil yang khusus. Makanya orang yang dipaksa mengucapkan kekafiran boleh. Kenapa? Karena ada dalil khusus tentang apa? Ikroh ya. Rukhsah bagi orang yang dipaksa. Kalau niat yang baik tidak ada dalilnya. Jadi ini apa status musyrik itu apa disandang oleh orang yang menyekutukan Allah walaupun dia niatnya baik, niatnya buruk, orangnya status sosialnya orang terkenal ataupun orang biasa. Kenapa al-islamu huwa tauhidullah? Tadi kan ayat-ayatnya sudah saya jelaskan bahwa status uhuwa fiddin itu akan diraih bila orang taubat daripada kemusyrikannya, daripada kekafirannya. Nah, sedangkan orang yang tidak baro tidak baro dari kemusyrikan, malah melakukannya dia bukan orang muslim, bukan ahun fiddin. Makanya Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah juz 11 halaman 545 beliau mengatakan ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wat tabi'in wal a'immah wa jami' ahli sunnah Al mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi Shirkil akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim wa mu'adatihim ala hasbi taqati wal qudrah wa ikhlasil a'mali kulliha lillah. Ulama, salaf maupun khalaf sejak sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahlu sunnah ijma sepakat bahwa orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan dirinya dari syirik akbar. Bitajarudi minasyirikil akbar. Mengosongkan diri dari syirik akbar, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya, membenci mereka dan memusuhi mereka sesuai dengan kadar kemampuan dan kekuatan serta memurnikan amalan sepenuhnya kepada Allah. Di sini apa? Orang tidak menjadi muslim dengan ijma ulama kecuali dengan apa? Barok ya. Meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Jadi orang yang menyekutukan Allah walaupun dia sholat zakat saum haji, dia bukan orang muslim. Bukan orang muslim berdasarkan ijma para ulama, berdasarkan nas-nas Al-Quran, sunnah yang sahihah, soreha yang jelas bagi gamblang. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Inti inti dakwah para rasul. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus orang untuk dakwah Muaz ke Yaman perintahkan untuk mengajak orang pertama kali kepada tauhid untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Makanya orang yang uh, sekedar mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak disertai dengan pengamalan terhadap konsekuensinya meninggalkan syirik akbar ya komitmen dengan tauhid barok dari syirik itu bukan orang muslim tidak ada manfaat pengucapan kalimat syahadat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid halaman 53 beliau mengatakan amma nutqu fi amma, amma nutqu biha min ghairi ma'rifatin bi ma'naha wala amalin bimuqtadaha fa inna dzalika ghairu nafi'in bil ijma' sesungguhnya sekedar pengucapan kalimat syahadat tanpa disertai paham terhadap maknanya dan tidak disertai dengan pengamalan terhadap konsekuensinya, maka hal tersebut, pengucapan tersebut tidak manfaat berdasarkan ijma para ulama. Jadi pengucapan syahadat tanpa disertai paham terhadap maknanya dan tidak disertai pengamalan terhadap konsekuensinya tidak manfaat berdasarkan ijma para ulama. Syahri Khudair menjelaskan makna e, amal mengamalkan konsekuensinya apa? Kata beliau minil tizami tauhid wa tarkis syirkil akbar wal kufri bit Apa yang dimaksud dengan komitmen dengan e, pengamalan terhadap maknanya adalah komitmen dengan tauhid meninggalkan syirik akbar dan kufur kepada kufur kepada taubat. Orang yang tidak meninggalkan syirik akbar itu bukan orang muslim karena tidak merealisasikan hakikat syahadat tauhid la ilaha illallah. Jadi al-Islam huwa tauhidullah. Islam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan, In kanat a'maluka kullu halillah fa'anta muwahid. Wa in kana fiha syirkun lil makhluk fa'anta musyrik. Kalau amalanmu seluruhnya ditujukan kepada Allah, maka kamu orang yang bertauhid, muwahid. Tapi kalau satu saja ada yang ditujukan kepada makhluk, maka kamu adalah orang orang musyrik. Jadi penyekutuan Allah itu apa? Walaupun sekali itu melenyapkan keislaman seseorang kalau tidak tobat darinya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk macam peribadatan. Termasuk apa? Tadi dikaitan dengan hukum. Karena penyandaran hukum kepada selain Allah itu adalah ibadah. Bila penyandaran hukum kepada Allah itu adalah ibadah kepada Allah, maka penyandaran hukum kepada selain Allah itu bentuk peribadatan kepada selain Allah dan itu namanya syirik. Dan itu syirik akbar berdasarkan ijma para para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya dzalika ad-dinul qayyimu walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Hanya tangan Allah dia merintahkan agar kalian tidak ibadah kecuali kepada Allah. Allah merintahkan kalian untuk tidak menyandarkan hukum kecuali kepada Allah. Itulah din yang lurus akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Di sini penyandaran hukum Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai apa? bentuk ibadah yang hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dalam surat Al-An'am ayat 121 yang sudah dibacakan kaitan dengan orang-orang musyrik yang ingin menghalal, menghalalkan bangkai. Kan disebutkan orang yang menyetujui penyandaran hukum itu kepada mereka, kepada selain Allah. Walaupun dalam satu dalam satu hukum, maka itu disebut apa? Musyrik. Dan syirik di sini adalah syirik akbar berdasarkan ijma para ulama. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah beliau menjelaskan dalam kitab Adwaul Bayan Adwaul Bayan juz 3 halaman 325 beliau mengatakan أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين Allah bersumpah bahwa barang siapa mengikuti syaitan dalam penghalalan bangkai, maka dia itu musyrik. Dan syirik di sini adalah syirik yang mengeluarkan dari Islam berdasarkan ijma kaum kaum muslimin. Makanya orang bila menyandarkan satu hukum saja kepada selain Allah disebut orang musyrik, kafir berdasarkan ijma kaum muslimin, maka apa gerangan dengan orang yang menganut paham demokrasi yang menyandarkan seluruh hukum bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang musyrik. Mereka orang musyrik karena menyandarkan hak hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk dalam parlemen dia dengan menerima statusnya sebagai anggota legislatif, anggota lembaga pembuat hukum, walaupun dia tidak membuat hukum, tapi dengan mengklaim dirinya sebagai lembaga anggota lembaga pembuat hukum itu sudah mengklaim dirinya memiliki hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya menyekutukan Allah tapi dia menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam dalam hak khususnya. Jadi ini bila orang yang menegakkannya disebut orang musyrik berarti bukan orang muslim. Keluar dari definisi al-Islam. Jadi harus dipahami bahwa al-Islam itu adalah apa? Harus mengacu definisinya kepada Al-Quran dan Sunnah, juga ijma para ulama, bukan kepada apa yang dipahami oleh keumuman manusia ini. Karena keumuman orang memandang bahwa orang yang disebut orang muslim itu orang yang mengaku muslim, dia sholat, zakat, walaupun dia melakukan kemusyrikan, baik syirik kuburan atau syirik aturan, anggota DPR, parlemen, disebut orang muslim karena KTP-nya muslim padahal perbuatannya kemusyrikan itu definisi orang-orang zaman sekarang karena tidak mengacu kepada definisi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan kita bila saja hukum kita menerima dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ketika penilaian juga harus mengacunya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak boleh kepada uh, apa yang dipahami oleh keumuman orang-orang dalam menilai sesuatu. Sebagaimana kita menilai sesuatu sebagai perbuatan bid'ah karena mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, maka begitu juga dalam menilai apa e, ayan, menilai ayan itu orang. Ya. Bila saja menilai perbuatan kita mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketika menilai ayan juga harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa e, poin pertama definisi al-Islam adalah tauhidullah wa ibadatuhu wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Sehingga keluar dari poin ini orang-orang yang dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan keluar dari definisi al-Islam ini. Dan nanti insya Allah eh, kita lanjutkan eh, eh, pada definisi al-Islam ini pada pertemuan yang akan datang. Mungkin untuk Eh, pertemuan ini eh, materinya sampai di sini. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Iya. Kita e, berjual barang itu kan. Pada dasarnya kan menjual barang yang halal adalah halal. Kecuali kalau kita tahu pasti atau e, besar kemungkinan barang tersebut digunakan untuk yang haram atau kekafiran, maka itu menjadi tidak boleh. Bila menjual anggur, kita tahu anggur kan halal ya. Anggur kan halal. Tapi kalau kita tahu bahwa anggur itu akan dibuat homer, maka haram menjual anggur kepada orang yang membuatnya untuk homer. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, man habasal inaba al qitabi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran uh, faqad taqahhaman nar ala basirah. Barang siapa menahan menyimpan uh, anggur se, uh, supaya dia bisa menjualnya kepada orang yang menjadikannya sebagai khamr man habasal inaba hat uh, man habasal inaba hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran maka orang semacamnya apa telah mencelupkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi sini e, anggur halal, tapi ketika tahu anggur tersebut kalau dijual kepada si itu akan dijadikan untuk barang e, yang haram, maka jadi haram menjualnya kepada orang tersebut. Maka begitu juga makanya para ulama mengharamkan menjual beli senjata ketika muslim bunuh-bunuhan di antara kaum muslimin karena besar eh, eh, kemungkinan akan digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Maka begitu juga para ulama mengharamkan menjual senjata kepada orang kafir karena pasti digunakan untuk memerangi orang Islam. Maka begitu juga haram menjual umpamanya eh, kelapa tadi yang pertanyakan kalau kita tahu bahwa kelapa tersebut akan digunakan untuk membuat tumbal atau sesajian. Jadi kalau kita sudah tahu berarti tidak boleh menjualnya kepada orang tersebut. Iya. Sudah, ya. yang lewat rumah sakit kamu itu. Iya. Pada saat perizinan perizinan itu pada saat pada saat tidak eh, kalau tidak ada syarat-syarat kekafiran atau kemungkaran kan tidak tidak tidak haram ya. Kecuali kalau ada syarat-syarat yang yang kekafiran atau haram. Kalau syaratnya kekafiran berarti kan kafir. Kalau syaratnya haram berarti haram. Seperti itu. Kembali kepada uh, apa persyaratannya tersebut. Iya. mereka jangan diterima karena nanti akan mereka eh, sehingga dengan datangnya ke kita nanti mereka bisa mengontrol kita kan ya walaupun saya tidak langsung terus bisa karena kita kebiasaan dikasih jadi ada perasaan tidak enak sama mereka jadi jangan diterima iya sudah Ya.